Apakah pantas seorang kiai menjadi panutan jika lidahnya mudah merendahkan orang lain? Ya tidak pantaslah. Kok kiai merendahkan orang lain. Mengingkari kemungkaran, iya. Tapi merendahkan, tidak. Misalnya, meminum minuman keras adalah haram. Tapi merendahkan dasar pemabuk, tidak boleh. Saudaraku melakukan sesuatu yang haram, boleh. Ingat tadi pagi barangkali di satu majelis ada seorang yang mabuk setelah dipukuli dikatakan ahzakallah, semoga Allah menghinakan. Rasulullah marah. La tu'inu ala syaitan. Jangan kau bantu setan untuk menjerumuskan dia. Jadi kita mengatakan itu haram, itu boleh, tapi menghinakan tidak boleh. Ini saya. Ketika kami menghadiri sebuah acara, kiai tersebut merendahkan sekelompok orang yang nonton konser musik dengan sebutan mereka itu anjing. Lah memang nonton konser musik nggak bener kan? tapi tidak harus disebut sebagai anjing barangkali kiai itu amar ma'rufnya itu berlebihan ya sampai salah memang kita tidak menghimbung nonton konser musik hura-hura laki perempuan dan sebagainya kumpul di situ itu tidak benar tapi kalau kita katakan mereka anjing ya jangan dong kita anggap kita katakan itu tidak baik dan itu tidak benar kita doakan semoga kembali kepada Allah jangan hanya rajin di situ yuk pelan-pelan rajin pengajian dan sebagainya tapi kalau sudah mengatakan dengan sifat-sifat yang tidak baik itu bukan lidah yang mulia. Jangan menyifati sesuatu yang hmm, apa ah, sifat-sifat uh, yang tidak baik itu akan kembali kepada orang yang menyifati tersebut. Jadi memang jangan nonton boleh. Tidak kita doa. Semoga Allah berikan petunjuk iya. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Tapi itu semua anjing lah kan. Pertama tidak menggugah hati. Yang nonton konser kita doakan. Tidak benar. Iya, kita katakan tidak benar. Jadi insya Allah jangan sampai ada di antara ustaz mudah mencaci orang lain sebab mencaci itu tidak menggugah hati